Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad bin Abdullah wa ala alihi ashabi Al-Qadr Makiyah au Madaniyah Khamsu au sittu ayat Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu Ayil Quran Jumlatan wahidah Minal dunya Fi أي الشرف والعظم وما أدراك أعلمك يا محمد ما ليلة القدر تعظيم لشأنها وتعجيب منه ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة قدر فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها تنزل الملائكة بحذف إحدى التائين من الأصل والروح أي جبريل فيها في الليلة بإذن ربهم بأمره من كل أمر قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل ومن سببية بمعنى الباء سلام هي خبر مقدم ومبتدأ حتى مطلع الفجر بفتح اللام وكسرها إلى وقت طلوعه جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملائكة لا تمر لا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه Bismillah, alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina ulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Di Surat Al-Ghadar tengah-tengah ya Semak mana kemarin? malaikat Lailatul Qadar dikatakan Lailatul Qadar, Al-Qadar itu nilai yang tinggi ya. Karena memang malam itu nilainya adalah sangat berharga. Khairun min alfi syahr. Yang lebih baik malam itu daripada ibadah selama seribu bulan nilainya. Kemudian dikatakan tanazzalul malaikatu. Maka turun ada di malam Lailatul Qadar itu para malaikat Allah. Bihasfi ihdat asalnya tatanazzalul malaikatu. Dibuang salah satu taknya. Minal asal daripada asalnya. Hmm, tanazzal. Ai tatanazzalul malaika saling turun para malaikat Waruhu dan ruh ay Jibril yaitu Jibril. Hmm? Berarti ruh di sini ataf kepada al-malaikah. Ataf khas. Ya. Khas dikhususkan padahal juga dari jumlah malaikat kan Jibril. Dalam ayat yang lain di Quran Ruhul Amin dikatakan Jibril itu Ruhul Amin. Malaikat turun dan Jibril turun. Ini disebutkan secara khusus karena ziyadatu syaraf atau tasrif memberikan satu kemuliaan yang lebih di antara para malaikat untuk malaikat Jibril. Banyak dalam Al-Quran yang model demikian itu ya. Nah, seperti man kana aduwwa wa malaikatihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa orang musuh kepada Allah dan para malaikat Allah dan Jibril dan Mikail. Jibril Mikail juga termasuk malaikat. Nah, disebutkan Padahal sudah disebutkan secara umum tapi disebutkan lagi secara khusus. Ini berarti ini pilihan di antara para malaikat yang ada. Turun para malaikat Allah dan juga malaikat Jibril turun. Fiha di dalam malam Lailatul Qadar. Ada lagi yang menyatakan bahwa yang dimaksud ruh ini bukan Jibril Ya, Ruh ya arwah Bani Adam, ruhnya manusia. Jadi para arwah juga turun. Malaikat turun, para arwah, arwahnya ambia, arwahnya syuhada, arwahnya Solihin semuanya juga berdatangan turun. Hmm? Ada lagi yang mengatakan roh itu makhluk yang lainnya malaikat dan ada makhluk yang bernama ruh. Allahu alam apa itu. Ada yang menyatakan ruh di sini maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun dan juga para malaikat. Ada lagi yang menyatakan yang di sini ini yang dimaksud adalah satu malaikat yang sangat besar yang dia tadi itu kakinya di bumi kemudian kepalanya ada di arsh, Bukan hanya di langit ya. Punya seribu kepala. Setiap kepala gedenya seperti bumi. Punya seri, setiap kepala punya seribu lisan. Dan jika malaikat tadi itu bertasbih memuji Allah setiap lisannya memuji dengan bahasa yang lain. Dan ketika dia memuji Allah, semua malaikat bersujud kepada Allah. Di malam itu, malaikat khusus ini turun ke bumi untuk mendoakan orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menyatakan demikian. Walau kulihal, kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa itu adalah yang dimaksud Jibril. Jadi tugasnya Jibril itu setiap malam Lailatul Qadar turun dengan para malaikat Allah. Malah dikatakan jumlah malaikat yang turun pada Lailatul Qadar ada di bumi ini lebih banyak daripada jumlah batu yang ada di bumi. Hah? Kalimat tanazzal. Tanazzalul malaikah malaikat itu turun. Ini menggambarkan bahwa malaikat itu ada yang turun, ada yang naik. Dalam ayat yang lain ada kan ta'rujul malaikatu. Eh, jadi malaikat itu ada yang turun, ada yang naik ke atas. Hah? Mereka bergantian, ada yang turun ke bumi tugasnya, kemudian ada di bumi naik ke atas begitu. Biidni rabbihim. Para malaikat dan Jibril turun ada di malam Lailatul Qadar biidni rabbihim ay bi amri rabbihim dengan membawa eh, karena sebab perintah Tuhan mereka. Jadi perintah Allah. Jadi bukan asal turun-turun aja. Bukan seperti mendaki gunung dan turun gunung bukan karena perintah. Mereka melaksanakan perintah Tuhan di situ. Membawa misi berarti. Hmm? min kulli amr diperintahkan oleh Tuhan turun min kulli amr min ada menyatakan bahwa itu bimakna ba ai bi kulli amr dengan sebab membawa segara urusan nih ada lagi menyatakan di talil min ajli kulli amr karena sebab daripada sebab eh, dari eh, untuk melaksanakan segala urusan itu urusan apa qadahullah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan fiha di malam itu litil kasana untuk tahun untuk setahun ila qabil sampai tahun yang akan datang di pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat membawa keputusan Tuhan yang telah Allah tampakkan untuk setahun kepada manusia. Jadi mereka membawa kepada setiap manusia tadi itu keputusan setahun, rizkinya, ajalnya, urusannya, semuanya. Hmm? Dibawa semuanya. Duh. Ada di riwayat katanya malam nisfu Sya'ban. Hah? Katanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu ditentukannya malam Lailatul Qadar itu dibawa untuk dibagi. Gitu. Tapi ini bukan yang ada di azal. Ini daripada ilmu yang Allah tampakkan kepada malaikat daripada urusan-urusan godoknya Allah yang tidak diketahui oleh siapapun ditampakkan kepada malaikat malam Lailatul Qadar. Adapun di azal tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala wa indahu ilmul kitab. Salamun ya hatta matla'il fajar. Para malaikat itu membawa godok keputusan Allah selama setahun. Dan mereka tadi itu masuk ke semua tempat-tempat orang-orang yang beriman. Sambil menyatakan salamun hiya hatta al fajr. Salamun hiya ia ini bisa kembali kepada malaikah Ia itu juga bisa kembali kepada Lailatul Qadar kalau dikatakan salamun maka memberikan selamat mengucapkan selamat ia para malaikat hatta matra'il fajr sampai terbitnya fajar. Jadi selama malam Lailatul Qadar itu sibuk para malaikat mencari orang-orang beriman sambil menyatakan salamun. Terus demikian ketemu orang beriman salamun salamun salamun salamun dan itu tidak berhenti sampai al fajar terbitnya fajar. Tapi adalah ada lagi menyatakan hiya kembali Lailatul Qadar. Salamun selamat Lalaitul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Ai Lailatul Qadar datu taslim minal malaika. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam untuk memberikan salamnya para malaikat kepada orang beriman. Tapi ada lagi menyatakan salamun di sini makna salamatun. Aidatu salama. Malam Lailatul Qadar itu semuanya khair. Orang yang mukmin yang asal beribadah kepada Allah dapat khair semuanya udah. Gatu salamah, tidak ada mereka mendapatkan murka, siksa, bala, datu salamah bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Hatta matla'il fajar bi fathil lam. Matla'il fajar. Lamnya fathah ya. Wa kasriha matli'il fajr juga boleh. Wa kasriha hatta matli'il fajr atau hatta matla'il fajr. Matla'il fajar artinya ila waktu tulu'i tulu'il fajar. Berarti isim zaman itu. Ya isim zaman ju'ilat dijadikan malam itu salaman kenapa dijadikan malam itu malam salam dikathratis salam fiha minal malaika karena banyaknya ucapan selamat di malam itu daripada para malaikat Allah la tamurru bimu'minin Tidakkah tidaklah melewati para malaikat terhadap orang beriman lagi wala mu'minatin dan orang beriman perempuan illa sallamat alaih kecuali berikan salam para malaikat kepada dia. Hah? Ya tentunya orang yang beriman yang beramal kebaikan saat itu. Taib. Ulama menyebutkan tanda-tanda daripada Lailatul Qadar. Ada sinyal ya, tanda isyarat bahwa malam itu Lailatul Qadar. Katakan ulama di antaranya adalah anjing sedikit menggonggong di malam itu. Himar juga sedikit menjerit di malam itu. Karena himar itu kalau menjerit kelihatan setan. Kalau jago ayam jago kalau dia tadi itu berkokok itu kelihatan malaikat. Kata Nabi menyatakan idza sami'tu sautad diyak adullah la afiyah fa innaha taral malaikah. Kalau kamu tadi itu mendengarkan suaranya kokokannya ayam jantan minta kepada Allah al-afiyah karena ayam jantan itu melihat para malaikat. Wa idza sami'tum sahigal hamir fasta'idu minasyaitan fa innahu fa innaha tarasyaitan. Kalau kamu tadi itu mendengarkan suaranya himar, minta berlindung daripada setan karena himar itu kalau kelihatan setan menjerit. Nah. Saat itu malaikat yang turun malaik setannya yang singitan itu berarti. Karena itu gonggongan anjing sedikit di malam Lailatul Qadar, suara himar sedikit, udzubatul ma al-milih. Rasanya air laut pun tidak se, tidak seberapa asin. Hmm? Jadi agak agak ketawar-tawaran begitu. Kemudian banyak makhluk yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin para aulia akan bisa melihat bina apa namanya pohon-pohon pun batu-batu pun sujud kepada Allah di saat itu. Tanda malam Lailatul Qadar juga di sini semua makhluk berzikir kepada Allah saat itu. Semua makhluk berzikir kepada Allah. Jadi malam yang sangat penuh dengan sujud dan zikir kepada Allah. Dan langit tampak bercahaya. Nah, cuma mungkin ini bisa dilihat bukan segala orang ini. Orang yang memang muafak sehingga betul-betul memanfaatkan malam itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari matahari dalam keadaan jernih. Hmm? Dalam keadaan jernih, tidak menyengat begitu. Terbitnya jernih. Di saat itu hendaknya manusia tadi itu benar-benar mencari kesempatan untuk mendapatkan pahala gede. Di antaranya dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Hah? Ya. Karena dikatakan ayat kursi ini afdalu ayatin fil Qur'an. Dan juga membaca awakhir surat Al-Baqarah. Apa itu? Amanar rasul ma rabbi wal mu'minun ila akhirih karena dikatakan man gama bihima fi lailatin kafatah. Siapa orang membaca dua ayat terakhir di daripada surat Al-Baqarah dalam satu malam, Allah mencukupi segala keperluannya. Dan juga surat Iza Zulzilat karena dikatakan Iza Zulzilat itu ta'adilu nisfal Qur'an sebanding dengan separuh Al-Qur'an. Membaca surat Al-Kafirun karena tak huruf Al-Qur'an sebanding dengan seperempat Qur'an. Al-Ikhlas karena sebanding thuluthul Qur'an, sepertiga Qur'an. Yasin disebut qalbul Qur'an, hatinya Qur'an. Perbanyak istighfar, tahmid, sholawat kepada Nabi dan jangan lupa sholat isya dan subuh berjamaah. Karena ada riwayat man shallal maghrib wal isya fi jamaah faqad akhadha bihaddin wafirin min lailatil qadar. Siapa orang yang menjaga sholat isya dan subuh berjamaah setiap malam Ramadannya berarti sudah pasti mendapatkan bagian yang sangat berlimpah daripada Lailatul Qadar. Apalagi ditambah tarawih. Kalau inti tarawih witir nggak sholat isya berjamaah rugi nih. Isya berjamaah, subuh berjamaah itu sudah dinyatakan pasti mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Baru ditambah yang sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, dan juga dalam hadis man shallal isya fi jama'ah fa kana magama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'ah fa kana magama lail kullah. Siapa sholat isya berjamaah berarti dia terhitung seperti separuh malam dia buat gunakan untuk qiyamul lail. Tapi kalau dia sholat subuh berjamaah maka dia dihitung seperti semalam suntuk mulail. Dan juga membaca doa-doa yang diatur oleh Nabi diantaranya La ilaha illallah al-halimul karim La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i Wa Rabbul arshil azim Baca tiga kali Dikatakan siapa orang baca ini setiap malam Ramadan Maka dia tercatat setiap malamnya mendapatkan pahala Lailatul Qadar Ya. Nah, ada yang perlu dibahas? Tafadhol, kasihkan mic belakang. Kasihkan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Di dalam surat itu disebut zalul malaikatu waruh. Apakah yang dimaksud dengan ruh ini di luar malaikat? Hmm. diterangkan tadi ya. Ada mengartikan bahwa ruh di situ mungkin terlambat datangnya. ruh di situ ada menyatakan Jibril Ar-ruh di situ ada menyatakan makhluk khusus yang lainnya yang disebut ar Ada lagi yang menyatakan bahwa itu adalah arwahul mukminin, ruhnya orang beriman bukan malaikat aja yang datang berikan salam, bahkan ruhnya orang-orang beriman, para nabi, ruhnya para rasul, ruhnya orang-orang yang soleh, mereka berdatangan berikan salam. Jadi ada ada banyak pendapat di situ. Ada ada kemungkinan semuanya itu akan mendapatkan karena malam istimewa. Ya, ada yang lain. Malaikat itu makhluk yang diciptakan dari cahaya ya. Kemudian yang bisa menyerupa makhluk yang lainnya dalam bentuk yang lainnya tapi bukan dalam bentuk yang hina. Kalau jin itu bisa menyerupa ular, bisa menyerupa kera, tapi malaikat enggak. Malaikat menyerupa dalam bentuk-bentuk yang mulia ah, menyerupa misal manusia bisa nah, malaikat Jibril kan pernah datang kepada Nabi yang tanya tentang Islam iman ihsan menyerupa manusia jadi menyerupa dalam bentuk yang mulia itu malaikat ya karena itu jangan menghina orang kadang-kadang malaikat itu iya Taib ada nih. Allah. Dikembalikan itu. Perbedaan malam Lailatul Qadar dengan nisfu Sya'ban itu yang paling utama itu apa Ustaz? Sudah ya, jelas. Jadi ada malam-malam yang istimewa dalam Islam tadi itu. Ada malam Id, malam hari raya itu malam yang istimewa ya ada juga malam Jum'ah itu per minggu. Ada juga malam Arafah itu istimewa itu. Ada malam nisfu Sya'ban ya. Ada juga malam Lailatul Qadar. Cuma paling afdolnya malam adalah malam Lailatul Qadar. Paling afdolnya malam adalah malam Lailatul Qadar. Tapi ada malam-malam yang diistimewakan dalam Islam itu ada. Ya, semuanya mempunyai keutamaan tapi yang paling utama adalah Lailatul Qadar. Karena malam yang penuh diberkahi oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin kata Allah. Ya. Tapi semuanya adalah tentunya malam yang mulia itu akan menjanjikan keuntungan yang besar. Mausimul ibadah, ada musim-musim ibadah gitu. Kalau ada musim pasaran. Wah ini suksuknya sarung misalnya suksuknya mebel lagi raminya itu raminya ini itu kan ada nah, ini raminya pahala nah jangan dimatikan ya kalau, halo ah. eh. Apakah sama antara malam Lailatul Qadar di daerah Indonesia dengan di, daerah, di negara lain, Ustaz? Ya. Soalnya kan waktunya nggak sama. Ya. Itu banyak yang tanya itu, gimana turunnya Lailatul Qadar? Nah, kalau Lailatul Qadar itu kan berarti apakah waktunya sama? Gimana ini? Sebenarnya gini, untuk menjadikan Lailatul Qadar malam berapa? Gimana cara turunnya? itu wewenang Tuhan yang nggak boleh dibahas oleh manusia. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak bisa dipertanyakan gimana Allah berbuat begitu. Gimana caranya Allah mencabut nyawa itu ya? Terus gimana caranya menyiksa mayit itu ya? Gimana nanti Allah menghidupkan kembali itu ya? Gimana gimana? kalimat-kalimat yang demikian ini menjurus kepada ketuhanan dilarang. Udah nanti percaya, pokoknya malam salah satu malam Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Pasti malam datangnya, nggak mungkin siang kan begitu. Ya setiap malam kamu gunakan untuk ibadah. Caranya gimana? Loh, nggak usah dibahas karena ilmu ketuhanan itu itu wewenang Tuhan. Enggak ada, bukan ilmiah lagi itu, tapi itu satu keyakinan gitu loh. Jadi kita akan bahas yang sudah jadi ilmu, tapi kalau itu menjadi yakin, ya jangan dibahas, percaya. Selesai gitu. Nah, kalau tanya gimana gimana nggak akan mungkin akan wujud itu gimana itu. Karena bukan teori ini. Ini satu kepercayaan, satu iman. Banyak orang tanya begitu kan. Cara turunnya gimana lah? Kalau di sini jam 7, yang ada di Saudi masih jam sekian lah. Kalau ada di Amerika gimana? Lah, ini kan wewenang Tuhan gitu. Ya nggak usah tanya begitulah. Pokoknya setiap malam gunakan untuk ibadah dapat tidak tergadar gitu.